بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah. Kita kembali membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin masih berkaitan dengan permasalahan amal yang digantungkan pada niat seseorang. Ikhlas dalam beramal akan sangat menentukan diterimanya atau tidak sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua dari sahabiyah Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bata فإذا كانوا ببيداء من الأرض awwalihim بأولهم akhirihim ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah ketika mereka sampai di Baida Baida artinya adalah tempat yang lapang kosong tidak ada tanaman tinggi maupun yang rendah seperti lembah ketika mereka sampai di tempat yang luas tersebut maka tiba-tiba Allah jadikan mereka terbenam dimasukkan ke dalam tanah dari orang pertama sampai orang paling belakang qalat maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum ya Rasul bagaimana mereka akan ditenggelamkan semuanya orang yang paling depan sampai orang yang paling belakang sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang bukan dari golongan mereka, yaitu orang-orang yang di pasar, orang yang jual beli, orang yang datang karena kebutuhan dan mereka tidak memiliki niat yang sama untuk memerangi Ka'bah. Bagaimana mereka ikut serta dalam musibah besar tersebut ditenggelamkan dalam tanah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Yuxsafu bi awalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Semua sudah Allah tentukan akan ditenggelamkan semuanya ke dalam tanah dari awal sampai akhir dari paling depan sampai belakang nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat yang tersembunyi di dalam hati mereka apakah mereka termasuk golongan orang yang akan menyerang Ka'bah atau orang yang memang tidak sengaja berada di tengah-tengah mereka hadis ini muttafaqun alaih disepakati kesahihannya dan lafaznya merupakan lafaz Al-Bukhari kama qala An-Nawawi rahimahullahu taala Imam Nawawi mengatakan bahwa lafaz yang dipilih adalah lafaz Imam Bukhari dan hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha ihda ummahatil mu'minin. Salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ibunya orang-orang beriman. Maka ketika ada orang yang tidak mengakui salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibu orang beriman maka dia tidak beriman. Pernah satu saat Aisyah radhiyallahu anha diberitahu oleh seseorang bahwa ada yang tidak mengakui beliau sebagai ibunya. Maka beliau mengatakan sadaq, iya dia jujur. Aku adalah ummul mukminin dan aku bukan ummul munafiqin. Aku bukan ibunya orang-orang munafik. Aisyah radhiyallahu anha salah satu istri Nabi yang paling cerdas. Nasabnya bangsawan. Beliau orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan belum pernah menikah sebelumnya. Beliau tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sebagai orang yang paling dicintai dalam Sahih Bukhari dan Muslim Sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang paling engkau cintai?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah. Dia adalah orang yang paling aku cintai." Maka Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, "Minar rijal, maksud anak dari orang laki-laki." Maka Rasulullah SAW spontan mengatakan abuha, ayahnya. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, maka beliau bertanya kepada istri-istrinya, Aina ana ghadan? aina anagodan. maksudnya jatahku untuk bersinggah dan bermalam di istri yang mana mengingat istri beliau banyak akan tetapi dalam pertanyaan ini menunjukkan ada sebuah isyarat bahwa beliau yuridu Aisyah beliau ingin segera sampai pada jatah giliran Aisyah radhiyallahu anha maka istri-istri Nabi pun paham sallallahu alaihi wasallam maka mereka adzinna lahu yakunu haitsu mereka mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat dimanapun beliau suka. Maka Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah sampai Allah panggil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini merupakan orang yang telah Allah sucikan di dalam Al-Quran. Ini sebuah catatan penting bagi setiap orang yang beriman. Pernah dalam sebuah riwayat yang sahih, gembong munafikin di kota Madinah pada saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh beliau berzina dengan salah seorang sahabat dan fitnah itu menyebar sehingga sebagian kaum muslimin terfitnah dengan tuduhan itu bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat dirundung galau lama sekali ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu perkara gaib sehingga beliau tidak tahu apakah istrinya betul-betul berzina atau tidak sehingga beliau sempat dirundung gelisah yang luar biasa bagaimana seorang tokoh terhormat ternyata istrinya dituduh berzina oleh seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an 10 ayat tentang pensucian Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan di situ dikatakan, "Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin." Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nasihat kepada kalian. Jangan sampai kembali terulang kejadian ikut-ikutan untuk bersuudzon berprasangka buruk terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ketika sudah Allah tegaskan kesuciannya di dalam Al-Qur'an berarti tidak halal lagi bagi setiap orang beriman yang mengimani Al-Qur'an kemudian masih memiliki keyakinan bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan tersebut. Maka An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa bara'atu Aisyah min al ifk pensucian Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan berzina wahiyya bara'atun qat'iyyatun binasil Qur'anil Aziz merupakan sebuah pensucian yang tegas sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang sangat mulia fa idza tashakkaka fiha insanun apabila ada orang yang ragu apakah betul Aisyah radhiyallahu anha suci dari tuduhan itu atau tidak Wal billah kata Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan naudzubillah kalau ada orang yang masih memiliki keraguan dalam hatinya dari kesucian Aisyah radhiyallahu anha sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin maka dia bisa kufur dia bisa murtad dari Islam dengan kesepakatan kaum muslimin hal senada juga ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mentafsiri surat An-Nur tentang pensucian Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن para ulama semuanya sepakat bahwa setelah datang firman Allah Subhanahu wa taala pensucian dari Allah Subhanahu wa taala tentang Aisyah terlepas dari tuduhan itu kok ternyata masih ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha masih ada yang menuduh dengan tuduhan perbuatan seperti ini setelah jelas ada firman Allah yang telah menegaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha maka dia telah kafir karena dia telah membangkang dari penegasan Al-Qur'an maka kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah sudah sepantasnya orang beriman merasa cemburu ketika keluarganya atau salah satu dari anggota terutama ibunya dijelekkan oleh orang yang tidak suka dengan kita. Terutama orang-orang yang tidak beriman atau merasa hasad dengan keimanan orang-orang beriman. Lalu mereka berusaha untuk merobek kehormatan Nabi kita saw Maka sudah sepantasnya kita membencinya. Dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berarti telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan di atas mimbar ketika sampai akhirnya beliau galau dan gelisah sakit hati akhirnya beliau mengatakan man ya'dzurni fi rajulin balagani anhu adahu fi ahli siapa orang yang bisa mencarikan maaf untuk orang yang betul-betul menyakiti aku karena dia telah menuduh keluargaku Allah menyatakan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina orang yang menyakiti Allah dan rasulnya maka Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat dan Allah telah sediakan bagi mereka azab yang siksa yang sangat pedih dan termasuk orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berarti telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buruk jelek akhlaknya tidak terhormat kebiasaannya karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat perempuan yang buruk itu hanya pantas mendapatkan suami orang yang buruk pula sebagaimana orang yang laki-laki yang buruk akan mendapatkan istri yang buruk sementara orang yang salihah akan mendapatkan orang yang saleh dan orang yang laki-laki yang saleh akan mendapatkan istri yang salihah kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كانت طيبة tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena Aisyah adalah orang yang baik kecuali karena beliau adalah orang pilihan orang yang terhormat orang yang bersih li'annahu tayyibun min kulli tayyibin minal bashar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik dari semua orang baik di dunia ini. Maka tidak mungkin Allah pilihkan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasulullah SAW kecuali beliau adalah orang yang baik dan suci. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah dengan wahyu. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uri kifil manami marratain dalam Sahih Bukhari disebutkan aku melihat engkau dalam mimpi dua kali dalam riwayat Muslim dikatakan salah layalin, tiga malam. Ja'ani bikil malaku fi saraqatin bin harir. Seorang malaikat datang untuk membawamu tertutup dengan kain dari sutra. Faqila li hadhihi imra'atuk. Maka dikatakan kepadaku ini adalah istrimu. Fakashaftu an wajhiki fa idza antihi. Ketika aku sibakkan penutup muka ternyata engkau. Fakultu maka aku mengatakan kata Rasulullah SAW iyyaku hadha min indillah yumdihi kalau seandainya ini memang dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menjadikan mimpi ini terrealisasi maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seperti itu kata Ibnu Katsir rahimahullah seandainya Aisyah radhiyallahu anha bukan orang yang suci maka tidak mungkin beliau menjadi istri Rasulullah SAW syar'an wala qadran secara takdir tidak mungkin dan secara syar'i tidak mungkin juga karena Allah sudah mengakui Allah telah menegaskan kebaikannya kesuciannya dan ini merupakan sebaik-baik petunjuk untuk orang yang mau menerima petunjuk. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.